بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة سكاليان دن أخوات أنغوتا جروب واتساب دراسة إسلامية حفظنا وحفظكم الله masih dalam pembahasan bab taubah ketika seorang betul-betul membutuhkan perjuangan dalam merealisasikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang kisah dari seorang sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ingin mengikrarkan taubatnya di depan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Malik melanjutkan, akhirnya ketika dia berterus terang di hadapan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa reaksi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "Faqala Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, amma hadza faqad sadaq." Adapun sahabatku ini dia jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Maka berdiri dan pulanglah. Sampai engkau melihat apa yang akan Allah putuskan untuk dirimu. Wasara rijalum min bani salimata Setelah beliau jujur, selesailah tugas dia. Dia merasa lega, aku berhasil jujur. Dan sekarang dia akan melihat apa konsekuensi dari kesalahan dia, kemudian kejujuran dia. Setelah beliau beranjak dari majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang orang-orang di belakangku dari Bani Salimah, dari kabilah yang merupakan kabilah dari Kabil Malik. Mereka mengikuti di belakangku. Fakaluli, wallahi ma'alimna adnabta dzamban qabla hadha. Kamu ini, kami tidak pernah kenal engkau pernah berbuat salah sebelum ini. Kenapa engkau masih jujur sehingga membuat engkau sendiri sedih. Laqad ajizta fi alla takuna i'tadharta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadhara ilaihi al-mukhallafun. Faqad kana kafiyaka dhanbaka istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Kamu ini gagal. Kenapa kamu tidak bisa ngomong, mencari alasan yang bisa membuat engkau dimaklumi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana orang-orang lain. Sebenarnya Istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untukmu sudah cukup. Kamu punya dosa, punya dosa, tapi dimintakan ampun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup itu. Apa kata Ka'ab Malik? Fawallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ukadziba nafsi. Mereka terus menghasutku, berbicara di belakangku, kamu mestinya tidak perlu seperti itu, kamu tidak perlu jujur, kamu mencari alasan saja. Terus mereka mengajakku seperti itu. Sampai aku hampir berubah pikiran. Aku sampai pingin kembali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ralat alasanku. Aku ralat penjelasanku tadi dalam kejujuran. Aku ingin mencari alasan untuk mendapatkan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma qultulahum akan tapi aku sempat bertanya. Aku sempatkan untuk mencari informasi sebelum aku memutuskan hal laqiya hadza ma'i min ahad? Kita bisa ambil pelajaran bagaimana seorang ketika dia sudah memiliki tekad yang baik untuk bertakwa kepada Allah akan tetapi alangkah buruknya pengaruh kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang jelek. Kita lihat bagaimana Ka'ab Malik radhiyallahu anhu hampir saja dia mungkir. Setelah dia jujur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir dia berbalik arah karena hasutan orang-orang di sekitarnya. Maka benar apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi ketika beliau mengatakan al mar'u ala dini khalilihi seorang berada di atas anutan orang-orang terdekatnya ketika orang berkumpul bergaul dengan orang-orang buruk khawatir sekali keimanan dia terganggu oleh orang-orang di sekitarnya yang buruk orang Arab mengatakan as-sahibu sahib sahabat itu dapat menggeret ketika seorang sahabat adalah orang yang baik, dia bisa membantu memotivasi agar seorang bisa menjadi baik. Akan tapi ketika buruk, mereka akan menghasut untuk menjadi buruk. Maka sebelum Ka'ab Malik berbalik pendapat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian bertanya, adakah orang yang senasib dengan aku? Artinya mereka absen, tidak punya alasan, tapi mereka jujur. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, qalu na'am. Laqiyahu ma'aka rajulan Qala mislama kulta, Iya, ada orang seperti kamu. Nasibnya sama persis. Jujur dan sekarang mendapatkan keputusan dari Nabi SAW mirip sama kamu. Wa qila lahuma mithlu ma qila lak. Mereka mendapatkan jawaban dari Nabi SAW mirip sama jawaban kepada engkau. Qala qultu man huma. Aku bertanya, siapa mereka berdua? Qalu Murarat bin Rabi'il Amri wa Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka adalah sahabat Murarah ibn Rabi' Al-Amri dan Hilal ibn Umayyah Al-Waqifi. Qal maka Ka'ab mengatakan fadzakaruli رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا فِيهِمَا uswah. Ternyata yang disebutkan bahwa dua orang senasib itu adalah dua orang soleh yang pantas dijadikan teladan. Orang yang baik, kuat tekad pendiriannya, dan dijadikan sebagai teladan yang baik. Famadaitu hina dzakaruhu mali, maka aku menjadi mantap. Aku tidak menjadi mungkir ketika aku mendengar ternyata orang yang senasib denganku, dengan perjuangan dan pengorbananku adalah orang yang saleh. Dan ini juga kita bisa ambil pelajaran. Betapa kuatnya pengaruh orang saleh ketika dia memiliki sebuah keteladanan. Dan orang meneladani orang saleh adalah keistimewaan. Orang Arab mengatakan, illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu kalaupun seandainya engkau tidak bisa mirip setidaknya engkau berusaha untuk meniru mereka karena meniru orang-orang yang mulia adalah sebuah keberuntungan maka semoga Allah azza wajal juga dapat memberikan kepada kita anugerah berupa kawan-kawan yang baik kejujuran bersama orang-orang yang jujur, ketakwaan bersama orang-orang yang bertakwa. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين